Tapi kita tetap tak ulang gue santri. Ben ono ya lah, Pokoknya kesana kesana alim. Ora perlu alim tenan iku serap Penting itu kesana iku. lo iku nak uang ahli tafsir yang jelimet matu dibakar. Nah, termasuk adalah kue nulungi agamanya. Allah ya sawangan itu jenenge ngamal masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamanya Allah butuh kue ndak? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Orang ayat meneh misalnya, enggak ben kue alim agak alim ya rontok. Misalnya ada ayat ini, jajal ke maknani nak kafir nak maknani tenanan. Manggal ladzi yukridu waha korton hasana. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Allah boleh ra duwe, nganti butuh. <laughs> yukridu maknane ngutangi ya, Tor. Iya. Jajal maknane terus gue yakini, Allah iku ra duwe, nanti butuh. Kafir tuh orang ngerti. Oh, kafir. Wong dunia kabeh ya wae Allah, duwe sing mbunggu wae Allah, tapi Allah ngistilahno berarti. Nah ana wong ngekeki yatim piatu, ngekeki masjid, Allah ngistilahno dadi iku aku sing diutang. Engko tak sahur dobel. Ya yes, pokoke wong Allah iku saking api ngistilahno ngono iku iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duit wong kabeh wae faham Paham? Ya angel ngaji ku angel, malah aku nak bodoh ku hormat. Wis ngerti nak alim ku angel terus moh. Berarti gak dari barang Wong dari barang angel berarti wong pinter. Kok tak ana wong bodho iku wong kok pintere ngono. Wis ngerti lima angel dihindari. Mulane kena duwe anak kau rasa seneng matematika yuk ya cah pinter. <laughs> Mergo wis ngerti nak matematika angel dihindari. Nah sekarang menghindari barang angel cah pinter tak cah goblok. <laughs> Mulane menungso iku apapun bentuke yo ya ono pintere. Semenjak itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu demaso dukul lafzi yudwe ya hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mau benaka wa Wah Itu apa mabek pengen. Ya. Misalnya gue ngamal di masjid atau yatim piatu gusti kalau derek nulungi jenengan. Tapi ya kita tahu Allah itu udah butuh pertolongan. Tapi Allah ngistilahno nodate, mandaladi itu woha kordon kasana. Sopo yang mau meminjamkan uang saya. Iku melane ngaji, melane kulo setuju. Pepatah ulama-ulama yen manta alam abila sekin fasekuhu setan. Wong belajar tanpa guru, guru setan. Karena lafat-lafat seperti ini, kalau kamu tidak lewat guru, kue maknani serampangan. Kamu percaya terjemah, serampangan. Hanya maknani kue butuh guru. Ya guru sing alim, sing waras asal guru tugas untuk gaji, ragu, profesi, kenapa? Lainnya dari Ibnu Khaldun di itu lama, itu terhormat. Guru itu terhormat. Tapi era profesi itu sinaa, itu profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan, wong ada ngelem hajat bin Yusuf itu wong alim, mergo anake wong alim. Dhisik wong alim itu ikhlas, alim alamah tiga wong alim. Saiki itu profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Yo ya, kerennya om profesi, no? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus jaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profes, profesi. Ya, nah, tapi umi zaman akhir mau gimana? Lain saya siapa itu sing alim alamat Yaman, mertuanya Habib Zain Muhammad bin Abdullah al hadar Sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alam. Ojo sampai kalah mbek HIA. itu yayasan atau lembaga negara Nak orang ngono engko hai iku sing ngakimi wong alim, orang kok wong alim sing menghakimi Hai, Padahal mereka ngomong agama berdasar profe, profesi. Kenapa berdasar nopo? Profesi. Ya misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya satu Ramadan itu ahad oleh kemenang. Maka itu keputusan negara bahwa Ramadan satu adalah hari akad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya ada harus itu atas nama stabilitas negara oke okay, kita ikut akad. Tapi atas nama ilmu ulama jenenge hilal itu mesti hilal. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal, ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal siji ku lurus ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu sakban salasina nopo kecuali wis ikmalu sakban salasina ya man, pasti kita sepakat berikutnya Ramadan tapi nak sakbane songo likur engkau sing darani asal hilal ngelewati ufuk darani tanggal siji mesti bar songo darani Ramadan sing sitok darani nak telung derajat rong derajat setengah lagi darani hilal berarti ngenteni rong di ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal tapi negara kan gak oleh muni khilaf, milih satu. Kenapa? Artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hayah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal Bukan berarti ulama ada ikut negara tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau di beda. Misalnya kayak Toreko Naksabadiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung ya, tak gede ya. tanggal kok rabi itu, yang pangeran senengannya gede beda gedean Allah gede burut itu rolas, rolas empat ikut, terus pokoknya anggap aja jadinya walu ikut. Walu likur pangeran gawe misteri tanggal itu sama likur istitar yauma ini. Angger songo likur telung pulau itu istitar gak muncul. Terus Allah gak tebak-tebakan, imma songo likur itu istimak. Wa imma ora. Akhirnya oh, yo ya kemungkinannya nak rasa songo likur ya telung pulau. Akhirnya dia akibat tanggal si Beda. Nak coro model Muhammadiyah yang ngliwati ufuk terus dianggap tanggal si piye-piye ngliwati ufuk. Tapi coro model NO fi'lul Mukallafu ya ta'allaku birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ra roh ya ora dadi. Ya padha bener. E. Saya ini tak gawe contoh, tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim fikih. 2001 ku abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Orang kowe mending ini abad 20 lagi sitok. Paham ya? Cara kowe abad biro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 2000 iku abad 20. Alasannya wah disidik gitu. Wes. Ya terus saiki ngene tak bedheki ngene iki misalnya. Ruhen ning jero omah. Kemal kemul ning jero omah. Terus aku muni ngene, Hen nak ono Mustafa teko hormati. Sebelum Mustafa teko ini pinggir lawang rasa robot ropo delik. Dasar wong aneh. sadar. Saku ngamuk mbek Ruhin, Bocok goblok kowe ngono Mustofa wis teko ora mbok hormati. Lah mboten kertos. Sing darani teko kanggo Ruhin yo nak wis roh Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'ala ku hukmul ikram ya biru yati Mustofa Ruhin kena hukum wajib mulyakno Mustofa ya nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'aluk ambek ketok. Lah ora ketok. Tapi Mustofa hakikate teko to ora? Wes, tapi Ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo rong rukyah. Iku cara pikirane NU. Agar wis ufo ufuk, hilale iku berarti wis ganti bulan kok oh, ganti tanggal itu. Ya Allah, paling ngono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masa sak derajat, sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis genti bulan. Koyok 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alukul hukmi yo ya ngenteni roh. Nek ora roh yo ya ora dadi ta'alukul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko delik. Yo ya ora iso diarani mungkin wajib mulia wong rong roh. Paham kalau Mas? Lah mulane terus ana sing diarani yo wis ngenteni ru'yah bil fili. Bisa dilihat secara nyata. Lah ngono kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus gue model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau ndak nggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari kemenang. Apa kemenangku mesti tahu ngaji tenanan. Apa mengaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Undangan kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah, secara tradisi ulama khilaf itu mungkin tapi kita atas nama stabilitas negara ya nggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ya ikut negara, mereka ya males ya. Males mikir maksudnya, ribet. Lo bola bola agar malam Ramadan takut toko toko. Gus Ramadan poso Entah ini neng TV. Boten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Karena tak ulang khilaf. Lah kok niki angsal khilaf? Lah ya khilaf ku tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia aku Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia. Tapi sebagai ulama tetap ngoleh nono kok.